Senantiasa kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, Islam, pertolongan dan kemudahan untuk kita atau dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat yang lain <clears throat> yang tidak terhitung banyaknya nikmat lahir dan batin. Dan secara spesial nikmat petunjuk hidayah untuk senantiasa belajar ilmu agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan juga kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa berusaha mengikuti jalan generasi terbaik umat ini yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, awalan wa akhirah wa zahiran wa batina. Kemudian salawat dan salam tu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa dan juga para pendengar Ikhwatal iman rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Dalam kajian kita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah Yang dalam hal ini kita membaca kitab Al-Ibana Nusulid Diyana Karya Imam babul Hasan Al-Ashari rahimahullah Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah Pembahasan kita masih berkaitan dengan kenikmatan yang paling agung dan mulia di dalam surga yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah yang menetapkan yang menjelaskan akidah atau kenikmatan yang mulia tersebut. Di antara yang disebutkan oleh beliau itu di antara dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kata beliau wa dalilun akhar dan dalil yang lain mimma yadullu ala jawazi ru'yatillah yang menunjukkan ya bolehnya melihat Allah Subhanahu wa taala bil absar ya dengan mata langsung qaulullah taala li Musa firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam fa idza fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani bila gunung tersebut kokoh ya tetap kokoh dan tidak hancur fasawfa tarani maka niscaya engkau akan melihatku. Sebelumnya kita telah jelaskan bahawa Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada beliau. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wahai Musa kamu tidak mampu melihatku di dunia ini. Kamu tidak kuat. Pandangan matamu sangat lemah tidak mampu melihat aku. Akan tapi, ya, silakan kamu melihat ya, gunung yang kuat yang kokoh ya, yang ada di hadapanmu. Seandainya gunung tersebut ya, kuat dan tetap kokoh tatkala Allah menjelma ke gunung tersebut, maka Musa akan bisa melihat Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Jika gunung tersebut tetap kokoh dan kuat tidak hancur, maka niscaya engkau akan bisa melihatku. Tapi apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sayqa. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ya, dirinya sebuah gunung yang kokoh yang kuat tersebut gunung tersebut berantakan hancur ya hancur tidak mampu ya memikul hal itu lalu bagaimana dengan Musa Musa fakhra Musa sa'iqa maka Musa jatuh pingsan Naam Kata Imam Al Hasan Ashari, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan ya, tidak memberikan kekuatan kepada kita untuk langsung bisa melihat di dunia ini. Ya. Maka kata Imam Al Hasan Asy'ari, "Falamma kana Allah azza wa jalla qadiran ala yaj'ala al-jabala mustaqirran." Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan gunung itu qadiran eh, mustaqirran, itu tetap kokoh, utuh, kuat kan begitu? Karena qadiran alal amri alladhi law fa'alahu la ra'ahu Musa sallallahu alaihi wasallam. Maka juga Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan sesuatu lau seandainya Allah lakukan hal itu maka Musa akan melihat Allah Ya. Padahal dzalika alla anna ala anna Allah Ta'ala qadirun ala an yuri ibadahu nafsah wa annahu jaizun ru'yatuh. Hal itu menunjukkan bahwa Allah itu mampu ya Allah itu mampu untuk memperlihatkan dirinya kepada hambanya dan hal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan ya hal yang diperbolehkan bisa dilihat hal yang bisa ya dilakukan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya, tidak memberikan kekuatan kepada pandangan mata manusia sampai seorang nabi yang mulia yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mampu melakukan hal itu. Bukan berarti Allah tidak bisa dilihat. Allah bisa dilihat. Tapi di dunia tidak bisa dilihat. Di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh orang-orang yang beriman di dalam surga sebagai kenikmatan yang sangat mulia kenikmatan yang paling besar yang dirasakan oleh penduduk atau penghuni surga semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita untuk mendapatkan nikmat tersebut Allahumma amin kemudian kata beliau jika ada yang bertanya kenapa kalian tidak mengatakan فإن قال قائل فلما لا قلتم إن قول الله تعالى فإن استقر مكانه فسوف تراني تبعيد للرؤيا Kenapa kalian tidak mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala jika gunung tersebut kokoh ya tetap kokoh dan tidak hancur ya, tetap di tempatnya maka engkau akan melihatku wahai Musa itu maksudnya adalah tab'idur ru'ya itu menafikan ru'ya artinya tidak bisa dilihat maka jawabannya law qila lahu law arada Allah azza wa jalla tab'id ar-ru'ya laqarana al-kalam bima yastahil wuqu'uhu kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan atau yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firmannya yaitu menafikan ru'ya artinya ru'ya tidak bisa di, atau Allah tidak bisa dilihat maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan ya menyertakan ya, di dalam perkataannya tersebut dengan sesuatu yang mustahil terjadi. Tapi tidak mustahil. Ya. Allah tidak menyebutkan dalam firman tersebut ya ru'ya dengan sesuatu yang mustahil, ya melihat dengan sesuatu yang mustahil. Satu yang mungkin terjadi. Nah, kalau seandainya itu adalah menafikan ru'yah, yaitu tidak bisa dilihat Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah akan menyebutkan ya, mengkaitkan firman tersebut dengan sesuatu yang tidak bisa terjadi atau sesuatu yang mustahil. Walam yuqrinhu bima yajuzu wuqu'uh dan tentunya tidak akan diikutsertakan disebutkan dengan sesuatu yang boleh terjadi Falamma qaranahu biistiqraril jabal. Maka tatkala Allah ya sertakan dalam ayat tersebut istiqrarul jabal yaitu jabal itu kuat atau gunung itu akan kokoh atau kuat. Tapi ternyata gunung tidak mampu. Ya, memikul hal itu. Wadalika amrun maqdur lillah dan yang demikian sesuatu yang mampu dilakukan oleh Allah maka hal itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala jaizun an yura azza wa jalla maka Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat fa in istaqarra tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan gunung itu menjadi kokoh dan kuat memikul ya keagungan dan kemuliaan atau Allah Subhanahu wa taala yang apabila menjelma kepada gunung tersebut. Ini suatu yang mungkin terjadi, bukan mustahil. Karena Allah mampu melakukan hal itu. Allah mampu menjadikan gunung itu kokoh dan kuat. Tapi ternyata Allah tidak izinkan. Ya. Maka jika hanya demikian, Allah mampu untuk memperlihatkan dirinya kepada hamba-hambanya di surga kelak sebagai nikmat yang besar, nikmat yang paling agung dan Allah memberikan kekuatan kepada pandangan mata mereka sehingga mereka mampu melihat hal itu. Nah. Oleh karena itu Falamma Wallahu azza wa jalla innama khatab al-arab bi lughatiha ya tajiduhu mafhuman fi kalamihim wa ma'qulan fi khitabihim dan Allah Subhanahu wa taala ya berbicara dengan Eh, berbicara kepada orang Arab yang diturunkan wahyu kepada Nabi kemudian Nabi menyampaikan kepada sahabatnya bilughatih itu dengan bahasa Arab yang hal itu kamu dapatkan dalam perkataan mereka ya sesuatu yang dipahami dalam perkataan mereka dan juga sesuatu yang bisa dicerna oleh akal dalam ya komunikasi mereka nah seperti di sini beliau menukilkan perkataan salah seorang Arab ya yang berbicara kepada musuhnya ya ingin melakukan perdamaian dia mengatakan tidak akan mungkin terjadi perdamaian dengan antara saya dengan kalian yang telah membunuh saudara saya kata beliau ala tara anna al-khansa lamma aradat tab'ida sulhiha liman kana harban li akhiha qaranat al-kalam bi amrin mustahil bahwa tidakkah engkau memperhatikan khansa ya tatkala menapikan itu tidak akan mungkin terjadi perdamaian antara dia dengan orang-orang yang memerangi saudaranya maka dia sertakan ya di dalam perkataannya itu suatu yang mustahil terjadi dia mengatakan wala usalihu qauman kunta harbahum hatta ta'uda bayadan hulkatul qari artinya saya tidak akan mungkin berdamai dengan sekelompok atau kaum yang engkau adalah harban ya saudara saudara dia yang dibunuh oleh mereka itu adalah harban yaitu musuh bagi mereka sampai ya hitamnya malam itu menjadi putih malam ya gelap gulita hitam ya maka tidak akan menjadi putih karena kalau sudah menjadi putih maka tidak malam lagi namanya sudah siang artinya itu sesuatu yang mustahil ya malam ya malam gelap gulita siang terang benderang. Nah, maka malam tidak akan menjadi siang. Artinya, ya malam tetap dengan kegelapannya. Siang dengan terang benderangnya cahaya yang terjadi. Jadi itu sesuatu yang mustahil. Nah, nah ini hal-hal yang atau ungkapan orang-orang Arab yang dipahami setiap orang yang membaca bahasa Arab. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di dalam firman tersebut eh, fa in istaqarra makanahu seandainya atau jika gunung tersebut istaqarra makanahu tetap kokoh dan utuh di tempatnya tidak hancur ya fasawfa tarani ini saya engkau akan bisa melihatku tapi ternyata gunung tidak mampu memikul hal itu tapi Allah mampu menjadikan gunung itu kokoh dan kuat kalau Allah mengizinkan jika hal itu mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka juga Allah mampu memperlihatkan dirinya kepada hambanya. Itu maksud dari perkataan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Falamma qarana Allahu ruya bi amrin maqdurin jaiz, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyertakan ru'ya itu melihat Allah itu dengan sesuatu yang mampu dan boleh dilakukan, bukan sesuatu yang mustahil, alimna anna ru'yatallahi bil absari jaizatun ghair mustahillah. Maka kita mengetahui bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dengan mata secara langsung suatu yang boleh dan bukan hal yang mustahil. Itu maksud dari perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Baik, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah jami'an. Selanjutnya dalilun akhar dalil yang lain kata beliau yang menjelaskan ya kenikmatan yang sangat agung di, di akhirat kelak yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala atau melihat Allah Subhanahu wa taala qala azza wa jal ya firman Allah azza wa jal lilladzina ahsanul husna wa ziyadah bagi orang-orang yang berbuat kebajikan bagi mereka yang melakukan kebaikan ahsanu berbuat baik berbuat baik beribadah kepada Allah berlandaskan keikhlasan mengikuti sunnah Rasul dan berbuat baik pada sama manusia artinya mencakup seluruh makna kebaikan baik kebaikan dengan hubungan kita kepada Allah kebaikan kepada diri kita kebaikan kepada sesama manusia mereka berbuat baik apa balasannya al-husna yaitu surga Apalagi ada tambahan waziyadah. Ada tambahan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dan pahala mereka. Apa yang dimaksud dengan ziyadah dalam ayat ini? Yang dimaksud dengan ziyadah dalam ayat ini qala Imam Abu Hasan Al-Asy'ari qala ahli ta'wil ya ahli tafsir ta'wil di sini tafsir artinya ya bukan ta'wil yang dimaksud oleh orang ahlul kalam orang-orang filsafat dan ahlul kalam bukan itu maksudnya qala ahli ta'wil An-nazar ila Allah azza wa jal yaitu az-ziyadah di dalam ayat tersebut dalam surat Yunus ayat 26 maksudnya adalah an-nazar ila Allah azza wa jal yaitu melihat Allah subhanahu wa taala. Walam yun'im Allah azza wa jalla ala ahli jannatihi bi afdala min nazarihim ilaihi wa ru'yatihim lah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kenikmatan kepada penghuni surga ya lebih utama dari lebih afdal lebih utama lebih mulia lebih agung dari melihat ya kepada Allah atau nazarihim ilallah azza wa jalla yaitu melihat kepada Allah subhanahu wa taala Naam ikhwatal iman Para pemirsa rahimakumullah Bahwa nikmat yang paling agung Nikmat yang paling mulia ya, di dalam surga kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat dan memasukkan kita ke dalam surganya. Bahawa nikmat yang paling utama, nikmat yang paling agung di dalam surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kita langsung. Nah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah wa ahlun narin nar Apabila penghuni surga telah masuk surga dan penghuni neraka telah masuk neraka, nada munadin maka akan ada yang menyeru. Ya, Allah perintahkan malaikat menyeru, "Ya ahlul jannah." Wahai penghuni surga, Inna lakum عند الله موعدا yuridu أن ينجزكموه Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki janji untuk kalian. Dia ingin ya memberikan janji itu. Fayaquluna lalu penghuni surga bertanya, "Ma huwa? Janji apa lagi ini?" Alam yuthaqqil mawazinana wa yubayyid wujuhana. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menambah ya memberatkan timbangan amal kami. Wa yubayyid wujuhana dan telah menjadikan wajah kami ceria berseri-seri. Wa yudkhiluhumul jannah wa yudkhilunal jannah dan telah memasukkan kami ke dalam surga. Wa yujirna minan nar dan menyelamatkan kami dari api neraka. Jadi penghuni surga para pemirsa rahimakumullah semoga kita menjadi bagian dari mereka. Allahumma amin. Begitu telah berada dalam surga ya mereka akan disuruh dipanggil wahai penghuni surga ada janji dari Allah Subhanahu wa taala yang ingin diberikan oleh Allah mereka tatkala telah masuk surga mereka telah yakin akan nikmatan mereka tidak ada ingin menginginkan lagi kenikmatan selain itu karena semua dalam surah kenikmatan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Yang enggak pernah kenikmatan, enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengar dengar oleh telinga, enggak pernah terbesit dalam hati seseorang. Kata mereka, apalagi yang diberikan oleh Allah kepada kami? Kami dalam kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan bagaimana kenikmatan itu. Maka mereka sebutkan Allah telah menambah berat timbangan amal kebajikan kami. Allah telah muliakan kami, jadikan wajah kami ceria dan berseri-seri. Allah masukkan kami dalam surga, selamatkan dari neraka. Nikmat apa lagi yang diberikan kepada kami? Maka tatkala itu Allah Subhanahu wa taala fayakshiful hijab, membuka tabir yang menutup wajah Allah. Fayanzuruna lalu mereka penghuni surga melihat pada Allah langsung dengan mata mereka. فما أعطاهم شيئا أحب إليهم minan nazari ilaihi maka tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang lebih mereka cintai daripada melihat Allah Subhanahu wa taala wahiyya ziyadah dan itulah yang dimaksud dengan tambahan ya tambahan kenikmatan di dalam ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah bagi mereka yang berbuat kebajikan ya balasannya husna yaitu surga wa ziyadah dan tambahan apa itu tambahannya yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala dalam surga tersebut itulah nikmat yang paling agung itu nikmat yang paling lezat kenikmatan yang paling mulia di surga kelak semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia dan di surga kelak Allahumma amin Kemudian selanjutnya beliau juga menyebutkan Imam Abu Hasan al Ashari, ya, menyebutkan ayat yang senada dengan ayat yang kita bacakan tadi di dalam Al-Qur'an dalam surat Qaf ya, udkhuluha bisalam. Ya Allah perintahkan penghuni surga masuk dalam surga dengan selamat. Ya. Dalika yaumul khulud. Itulah hari kekekalan, mereka kekal dalam surga. Kemudian Allah sebutkan ولهم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد dalam surga tersebut penghuni surga mendapatkan ya menikmati menginginkan apa saja mereka atau mendapatkan apa saja mereka inginkan lahum ma yasha'una fiha apa saja mereka inginkan ya langsung didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menunggu ya. langsung didatangkan oleh Allah Waladaina mazid dan di sisi kami masih ada tambahan. Apa itu mazid? Tambahannya yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Qal qila an-nazar ila Allah azza wa jalla. Disebutkan dalam tafsir ayat surat Qaf ayat 35 tersebut maksud mazid tambahan di sini yaitu melihat pada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa ikhwatal iman rahimakumullah. Begitu juga Imam Abdul Hasan Asy'ari menyebutkan wa qala tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa idza laqiyahum wa idza laqiyahu almu'minun ra'ahu di antara dalil yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah dari dalil yang memperkuat akidah yang kita yakini bahwa di dalam surga kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala yaitu firman Allah tahiyatum yauma yalqaunahu salam bahwa ya, ucapan mereka tahiyah mereka ya, salam mereka pada hari kiamat yauma yalqaunahu pada hari mereka menjumpai Allah salam yaitu salamatan salam jadi salamatan itu salam adalah merupakan salamnya penghuni surga salamnya ya orang-orang yang beriman. Nasallallahu kita memohon kepada Allah semoga kita senantiasa diselamatkan oleh Allah dunia dan di akhirat kelak. Wa idza laqiyahumul mu'minun apabila Allah Subhanahu wa taala berjumpa ya dengan apabila orang-orang beriman berjumpa dengan Allah laqiyahul mu'minun ra'auhu maka niscaya mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai perbandingan tapi Allah tidak ada perbandingan sama saya dengan Allah walillahil matsalul a'la di dunia kita memahami apabila seorang bersua ya seorang dengan yang lain ya, tuh. mereka saling bersua atau bertemu maka mereka saling melihat bukan kedemikian bahasa yang kita pahami dalam kehidupan kita ya di mana bila ada seorang bertanya di mana kamu bersua dengannya bertemu dengannya pasti dia melihatnya itu bahasa yang kita pahami ya di dunia dan di akhirat tentu lebih utama ya dan tidak ada sama sekali perbandingan walillahi matsalul Allah memiliki sifat yang maha agung tidak ada perbandingan permisalan sama sekali cuma kita menyebutkan ya agar kita lebih memahami jika di dunia kita memahami bahasa yalqauna itu berjumpa bertemu arti saling melihat maka tentunya di akhirat lebih utama dari itu semua Nah, kemudian di antara dalil yang menyebutkan, yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh orang-orang yang beriman di dalam surga. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qala Allah azza wa Jal, dan Allah azza wa jalla berfirman, "Qal kalla innahum ar rabbihim yawma idzil mahjubun." Tidak sama sekali. Itu orang-orang kafir ya apa yang mereka harapkan yang mereka inginkan ya sama sekali tidaklah akan ya terrealisasi bagi mereka Kala sama sekali tidak kalian kalian telah mendustakan ayat-ayat Allah mendustakan yaumil akhir bahkan kalian di akhirat kelak orang-orang kafir innahum ar-rabbihim yauma idzil sesungguhnya mereka ya pada hari tersebut yaitu hari kiamat an rabbihim lamahjubun. Mereka terhijab, tertutup dari roh mereka. Jadi Allah tidak akan memperlihatkan dirinya kepada orang-orang yang kafir. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Orang-orang yang berpaling dari agama Allah. Ya, mereka akan dihinakan oleh Allah. Mereka akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diazab oleh Allah di antara bentuk azab yang Allah berikan kepada mereka yaitu Allah menutup diri dari mereka. Artinya tidak memperlihatkan dirinya kepada kepada mereka sebagaimana Allah memperlihatkan dirinya kepada orang-orang yang beriman dalam ya kondisi ya mereka dicintai diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir mereka dimurkai oleh Allah maka di antara bentuk kemurkaan Allah kepada mereka Allah tutup Allah hijab ya maka mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala Al Imam syafii rahimahullah perhatikan perkataan Imam Syafi'i ya siapa yang mengaku mengikuti Imam Syafi'i ini perkataan Imam Syafi'i lamma an hajaba haula atau lamma an hujiba haula fi sakh fi sakhat كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا tatkala mereka itu ya dihalangi ya dari melihat Allah yaitu fi sakhat dalam keadaan dimurkai oleh Allah ya. maka hal ini menunjukkan kata beliau bahwa para wali-wali Allah siapa wali-wali Allah Siapa aulia Allah? Para wali Allah siapa mereka? Orang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Itulah wali Allah. Maka mereka akan melihat Allah di dalam ya keridhaannya. Allah ridha kepada mereka. Allah cinta kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka di akhirat kelak dengan memperlihatkan dirinya kepada mereka dan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala langsung dengan mata mereka. Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Kemudian di antara dalil yang menyebutkan atau yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh orang yang beriman dan mata mereka ya dengan melihat langsung dengan mata mereka yaitu firman Allah Subhanahu wa taala la tudrikuhul absar ayat ini yaitu yang menyebutkan Allah tidak bisa ya diliputi oleh pandangan mata Orang-orang Mu'tazilah yaitu sekte Ahlul Kalam yang mengingkari sifat-sifat Allah dan termasuk mereka mengingkari kenikmatan yang mulia ini mereka berdalil bahwa kata mereka Allah menampikan al-idrak jadi Allah tidak bisa dilihat oleh pandangan mata mereka memahami idrak itu ya pandangan Kemudian Allah nampikan dalam uh, firman-Nya la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar. Pandangan mata tidak bisa melihat Allah dan Allah melihat ya mereka. Kata orang-orang Mu'tazilah ya bahwa ini menunjukkan Allah tidak bisa dilihat kata mereka. Kan tapi Imam Abdul Hasan Asy'ari membantah kebatilan mereka itu. Kata Imam Abdul Hasan Asy'ari Soal ada pertanyaan. Wa in qala qail jika ada yang bertanya, "Fama makna qawlihi ta'ala la tudrikuhu al-absar?" Ya apa makna firman Allah Subhanahu wa taala, "La tudrikul absar," bahwa pandangan mata tidak bisa yudrik, yaitu meliputi ya Allah Subhanahu wa taala. Qila lahu, ya, jawabannya, "Yahtamil an yakuna la tudrikuhu fi dunya wa tudrikuhu fil akhirah." Ya. Boleh jadi maknanya itu adalah bahwa di dunia mata tidak bisa melihat Allah dan di akhirat mata bisa melihat Allah. Ya. Ru'yatullah taala afdalul ladzat bahwa kenikmatan yang paling utama adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul ladzat ladzat yakunu fi afdalid daraini. Bahwa kenikmatan yang paling lezat atau kelezatan yang paling utama itu yaitu akan didapatkan di kehidupan yang paling utama yaitu di akhirat kelak. Karena akhirat lebih utama wal, wal akhiratu khairu abqa. Ya. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Berbeda dengan dunia. Maka kata beliau yang cocok ya bahwa kenikmatan yang paling utama itu yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling cocok tempatnya di akhirat kelak. Karena itulah tempat yang paling negeri yang paling utama dan mulia, bukan di dunia. Ini kata beliau. Jadi tudrikul absar di sini bukan menafikan secara totalitas. Secara total, secara ya, keseluruhan tidak. Ya, hanya menafikan di dunia, bukan di akhirat. Nah, ini makna yang pertama kata beliau. ويحتمل أن يكون الله عز وجل أراد بقول لا تدركه الأبصار يعني لا تدركه أبصار الكافرين المكذبين نعم dan bisa jadi maknanya boleh jadi maknanya adalah yang diinginkan oleh Allah bahwa pandangan mata orang-orang kafirin yang mendustakan ya ayat-ayat Allah itu tidak bisa melihat Allah. Wadzalika anna kitab Allah yusaddiqu ba'dahu ba'dan yang demikian itu karena kitab Allah Al-Quran saling membenarkan, ya tidak kontradiksi, tidak bertentangan. Naam. Falamma qala fi ayatin ukhra, tatkala Allah Subhanahu wa taala ya telah menyebutkan dalam ayat lain innal wujuha tanduru ilaihi yawmal qiyamah bahwa wajah melihat langsung kepada Allah pada hari kiamat sebagaimana yang kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira wajah orang-orang beriman pada hari kiamat berseri-seri ceria, terang putih bersih, ya. Mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa qala fi ayatin ukhra dan dalam ayat lain Allah berfirman, "Innal absara la tudrikuhu" bahwa pandangan tidak bisa tudrik, ya, melihat alimna annahu innama arada absar al-kuffari la tudrikuhu. Maka kita memahami bahwa yang dimaksud oleh Allah pandangan mata orang-orang kafir tidak bisa melihatnya. Ya. Ini jawaban dari Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah. Akan tapi para ulama ulama ahli sunnah menyebutkan bahwa ayat tersebut pada hakikatnya menjelaskan atau menetapkan menunjukkan akan ya e, nikmat yang paling lezat dan utama di akhirat kelak. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh orang-orang beriman dengan pandangan mata mereka langsung. Kenapa demikian? Ya. Para ulama menyebutkan bahwa ada perbedaan antara idrak dengan ru'ya. Adraka yudriku. Ra'a yara. Ya. Tapi para ulama ada perbedaan antara al-idrak dengan ar-ru'yah al-idrak itu melihat suatu dan meliputinya dari segala sisi. Tidak ada yang luput satupun. Itu namanya idrak, ya. Adapun ru'ya hanya sebatas pandangan mata. Ya. Tidak berarti ya meliputi sesuatu yang dilihat itu dari segala sisinya. Jadi ada perbedaan antara ru'ya dengan adraka. Yang paham bahasa Arab akan ya atau yang mengetahui bahasa Arab paham akan hal itu. Ada adraka, ada yudriku, adraka yudriku ra'a yara. Ya. Jadi ada perbedaan. Kata para ulama ya, bahwa adraka arti meliputi. Bukan berarti tidak bisa dilihat. Dia bisa dilihat tapi tidak bisa diliputi dari segala sisi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kita ketahui, tapi kita tidak bisa meliputi Allah dengan dari segala sisi keilmuan. Ya tidak bisa kita mengetahui bagaimana hakikat sifat Allah. Ya, bagaimana ya keagungan Allah secara total keagungan secara sempurna secara menyeluruh ya tidak bisa wala yuhituna bi ilma ya, mereka tidak bisa mengetahui atau keilmuan mereka tidak bisa meliputi diri Allah dari segala sesuatu Allah Maha Agung ya yang kita ketahui dari sifat-sifat dan nama-nama Allah itu hanya segelintir dari makna keagungan yang Allah miliki. Naam. Karena Allah memiliki nama-nama yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan sifat-sifat yang puji-pujian yang tidak diturunkan kepada seorang pun hanya Allah Subhanahu wa taala yang hanya mengetahui dalam ilmu gaibnya ya hal itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah Maha Agung gak mungkin bisa di ya ketahui secara menyeluruh ya tidak ada yang luput dari keagungan dan kebesaran sedikit pun ini maksudnya la tudrikul absar. Bukan berarti tidak bisa melihat. Nah, hal ini bisa kita pahami dari perkataan Allah, firman Allah yang menjelaskan ya bagaimana umat Nabi Musa tatkala dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya, ya. Maka mereka saling melihat. Kaum Nabi Musa khawatir dan takut, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya Allah menceritakan hal itu qala falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla kata Allah maka tatkala dua kubu ya Fir'aun dengan bala tentaranya dan Musa dengan umatnya saling melihat jadi mereka melihat dikejar oleh Musa, oleh Fir'aun Nabi Musa ya membawa umatnya menyeberangi laut merah. Ya, maka Allah perintahkan Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya, maka terbelah dua. Mereka berjalan. Nah, sebelum sampai ke pinggir laut tersebut, ini sering melihat ini bahwa bala tentara Firaun, Firaun dengan bala tentara semakin dekat. Mereka saling melihat. Ya. Maka pengikut Nabi Musa mengatakan, "Innalamudrakun." Kita akan pasti akan ya ditangkap mereka kembali ya tapi apa kata Nabi Musa dengan segala keyakinan dengan imannya bahwa Allah yang akan menjaga mereka karena ini perintah dari Allah ya qala kalla sama tidak ya Allah akan menjaga kita jadi di sini Allah tidak menafikan menyebutkan ada roa dalam mata roa saling melihat kemudian pengikut Nabi Musa mengatakan lamudrakun ya mereka akan menangkap kita lagi mengikuti kita lagi dan yang menangkap kita kembali maka di sini tidak ada kontradiksi di antara dua mana tersebut tidak bertentangan akan tetapi idrak lebih khusus ya dan ru'ya lebih umum ya segala yang melihat pasti dia mengetahui adraka dan tidak semua adrak atau semua yang adrak eh, tidak semua yang melihat itu bisa mengetahui nah tapi yang meliputi pasti dia melihat. Nah, yang meliputi mendapatkan suatu dari yang mengetahuinya dari segala sisi pasti dia melihatnya. Tapi tidak semua yang melihat bisa mengetahui sesuatu yang dilihat itu dari segala sisinya. Nah ini perbedaan antara idrak war ru'yah. Dengan demikian jelaslah kebatilan perkataan orang-orang Mu'tazilah, Ahlul Kalam atau orang-orang yang mengikuti mereka yang menafikan ya melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Para pemirsa rahimakumullah, ya demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Naam. Nah, baik, syukur dan khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua dari pembahasan kitab Al-Ibanah an Usulidiyana ini. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada. Yang ingin bertanya langsung silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 0218236543 <clears throat> dan di layanan pesan singkat ya di 0819896543. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kesempatan pertama kami berikan kesempatan eh, kami berikan di layanan line telepon. Silakan di 0218236543. Ya. Halo. Silakan kami berikan kesempatan untuk Anda di layanan line telepon di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Umu Sarah di Tangerang. Umu Sarah di Tangerang. Silakan Umu Sarah. Uh, begini Ustaz mau tanya uh, mengenai orang-orang Syiah, Kawaris, Kiris, liberal itu apakah nanti dia bisa bertemu dengan Allah di hari kiamat? Makasih. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz, pertanyaan dari Umu Sarah yang berada di Tangerang. Nah, Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, apakah eh, orang-orang e, yang e, menyelisihi e, agama Allah atau secara spesifik sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang-orang itu Syiah atau Khawarij atau sekte-sekte yang lainnya, ya, apakah mereka akan melihat Allah atau bertemu dengan Allah? Jawabannya, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa melihat Allah ya, itu akan terjadi di akhirat dan ada yang melihat Allah di padang mahsyar dan ada dalam surga. Ya. Karena di padang mahsyar Allah akan turun mengadili mengadili hambanya di fasil qadha keadilan yang maha agung nah tapi kenikmatan ya mereka bertua bersua dengan Allah melihat Allah pada kesempatan bukan dalam bentuk kenikmatan tapi untuk hanya mengadili mereka nah, berbeda dengan orang-orang yang beriman di dalam surga bahwa kenikmatan yang Allah berikan melihat Allah bersua dengan dalam surga itulah kenikmatan dalam bentuk kenikmatan nah maka Allah akan mengajak masing-masing dari hambanya ya beriman akan berbicara dan ada kelompok manusia yang tidak diajak berbicara oleh Allah karena Allah murka kepada mereka nah la tukallimun dia kata Allah jangan berbicara Arti Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajak mereka berbicara ya ada orang-orang yang seperti itulah azab yang Allah berikan kepada mereka Adapun sekte-sekte atau kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama Allah, dari sunnah Rasul secara khusus, pertama kita harus membedakan bagaimana penyimpangan mereka itu. Kalau penyimpangan mereka sampai kepada batas kekufuran, ya, penyimpangan mereka sampai ke batas kekufuran, artinya bid'ah yang mereka lakukan sampai pada batas kekufuran, masuk pada kekufuran. Ya, berarti dia terjun ke dalam kekafiran. Ya. Tapi kalau hanya bid'ahnya tidak sampai kepada kekufuran, dosa besar. Ya. Maka dia meninggal dalam keadaan ya masih memiliki iman kendati pelaku bid'ah maka masih ada peluang untuk masuk surga selama dia itu masih beriman memiliki tauhid. Tapi ingat, Rasulullah menyebutkan bahwa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Ini ancaman. Hukumnya seperti itu. Kenapa demikian? Karena dalam surga ya tempat kenikmatan tidak ada kejelekan di dalamnya sedikit. Ya, itu kenikmatan seluruhnya. Sehingga tatkala orang ahli surga disuruh masuk, ya, mereka ya diucapkan salam kepada mereka, ya tibtum bima sabartum. Salamun alaikum tibtum bima sabartum. Selamat bagi kalian. Kalian telah menjadi baik tibtum bima sabartum disebabkan kesabaran kalian. Ya, Makanya yang masuk surga semualah orang-orang yang baik. sampai ya, sampai-sampai sebelum masuk surga masih ada jembatan ya, setelah dia melewati jembatan yang dibentangi di atas api neraka dan mereka manusia melewati sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Nanti ada sana kantara, ya, jembatan kecil. Ya, setelah jembatan itu ya kantara di sana akan diadili lagi, akan ditanya lagi siapa yang masih ada kezoliman antara satu dengan yang lain maka akan dikisos oleh Allah baru setelah itu masuk ke dalam surga nah kembali kepada uh, topik permasalahan bahwa jika bid'ah mereka sampai kepada kekufuran maka mereka dimasukkan ke dalam neraka dan mereka jelas tidak akan melihat Allah ya dalam surga karena masuk neraka tapi di padang mahsyar semua ya orang kafir melihat, munafikin melihat, karena mereka diadili, pengadilan. Setelah itu mereka diseret ya atau digiring ke tempat mereka masing-masing. Nah, Jadi ada ru'ya melihat Allah secara umum padang mahsyar dan secara khusus ya di akhirat yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Nah, Jadi orang-orang misalnya uh, eh, apapun sektenya, Syiah atau Khaw yang lain-lainnya, jika bid'ah mereka itu bid'ah yang menjerumuskan atau sampai kepada batas kekufuran ya maka mereka tidak akan ya mendapatkan kenikmatan itu bahkan di padang mahsyar tatkala manusia dalam kondisi haus dahaga ya terik matahari yang begitu panas ya jarak antara mereka dengan matahari hanya ukuran satu mil sejarak satu mil mereka bermandikan keringat ya Mungkin bisa kita istilahkan banjir keringat. Ya, yang ada yang menutup sampai mata kaki mereka, sampai ke lututnya, sampai ke pinggangnya, sampai ke dadanya dan menutupi ya hidungnya. Nah, itu sesuai dengan amalan mereka dan kejahatan mereka. Dan di tempat yang sama, masing-masing e, merasakan dan mendapatkan azab yang Allah berikan kepadanya. nah seperti itu. Dan orang-orang pelaku bid'ah ya siapapun maka dia akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan itu umatku ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. ya waqad ya la tadri ma ahdatsu ba'da engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka sepeninggalmu ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam suhqan suhqan liman baddala ba'di celaka celaka celaka bagi mereka yang menambah-nambah menukar-nukar agama ya Allah Subhanahu wa taala agama Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan. Jadi intinya ya kalau mereka adalah orang-orang yang kafir bid'ahnya sampai kepada kekufuran maka kendati di padang mahsyar mereka akan dikumpulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing akan diajak berbicara ya Allah semua akan mendengar perkataan Allah kemudian ditentukan ya penghuni neraka dan penghuni surga, penghuni neraka digiring ya, ke dalam neraka dan penghuni surga juga dibimbing menuju surga, kemudian mereka masuk surga, maka dalam surga penghuni surga ya melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu a'lam. Nah, baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz mudah-mudahan dapat difahami dan ilmu tambahan bagi sarah yang berada di Tangerang. Dan selanjutnya kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz ada pertanyaan penanya yang berada di Bogor dan satu penanya yang lainnya yang kami gabungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yusuf, ya apakah seseorang yang melakukan e, bid'ah yang terbiasa dengan bid'ah tersebut dan meyakini bahwa bid'ah tersebut bagian dari ritual ibadah dalam syariat ini, apakah orang tersebut e, dikatakan hanya melakukan e, bid'ah amaliyah tidak masuk ke dalam bid'ah itikodiyah dan eh, mohon eh, petunjuknya untuk buku yang dijelaskan ini apakah sudah ada beredar di pasaran untuk terjemahannya Ustaz dan apakah buku ini layak untuk dipelajari saat dibaca sendiri Ustaz tanpa bimbingan uh, Ustaz. terima kasih. Ya, mungkin dijelaskan ya Buku yang dimaksud apa bukunya? Buku yang kita pelajari ini yaitu uh, Al-Ibana Usuludiyahni ini Ustaz. Jadi penanya ingin mem memiliki buku yang sedang dibahas ini dan ah, apa nah, lain. Barakallahu fiikum. Nah. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kembali kepada permasalahan bid'ah sebagian, sebagian alergi ya melihat mendengar kalimat bid'ah. Ya. Bahkan sebagian memponis ini kelompok ini kerjanya bid'ah-bid'ahkan saja. Sebagian mengatakanlah kalau saya bid'ah ya batin neraka. Bukan berarti dia menjadikan sebagai warning bagi tapi malah sebagian ya berolok-olok. Kalau begitu saya mau neraka ya enggak usah. Ya, enggak usah saya ajak berbicara, enggak usah saya didakwahi karena ada penghuni neraka. Subhanallah. Sampai seperti itu sebagian ya. Ini hal yang mindset dan pola pikir yang keliru. Nah, ini menunjukkan bahwa ritual itu yang seperti telah menye, apa namanya itu menyertai bercampur dengan ya daging dan darahnya sehingga lebih mencintai dan menyenangi ritual-ritual yang seperti itu. Ketahuilah bahwa bid'ah itu ya segala sesuatu yang diada-adakan ya, ditambah-tambah di agama ini yang tidak ada dalil Al-Quran dan Sunnah dan juga tidak ada ya amalan tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi. Nah, kenapa demikian? Kalau seandainya itu hal yang baik dan mereka telah menerima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seluruh kebaikan itu, maka tentu mereka akan mengerjakannya. Nah, itu yang hal yang beda. Dan itu mencakup i'tiqad dan amal. Ya, berkaitan dengan beda i'tiqadiyah, salah akidah. Ya, beda-beda yang muncul dalam pemasaran akidah, pemikiran khawarij yang di waktu terjadi fitnah di zaman Ali bin Abi Talib, mereka memisahkan diri ya dari pasukan Ali Lalu mereka mengkafirkan Ali, membuat pernyataan dan doktrin bahwa hukum itu hanya e, milik Allah, nggak boleh seorang pun dari manusia yang boleh jadikan sebagai hakim memutuskan perkara di antara mereka. Maka terkala ingat ada perdamaian ya, antara pasukan Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhu ajma'in, mereka ya tidak menerima hal itu, berarti Ali telah menjadikan manusia sebagai hakim, berarti Ali kafir, inil hukmu illa lillah. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun kata mereka. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti kafir. Hukum hanya milik Allah. Ya, ini pemahaman yang bid'ah dari mereka. Ya. Mereka tidak memahami hal itu. Maka muncullah pemahaman yang ekstrim mereka mengkafirkan orang yang menyelisih mereka. Ini bid'atul khawarij dalam akidah pemikiran. <coughs> Muncul bid'ah yang bertentangan dengan itu yaitu yang mengkultuskan Ali. Sampai-sampai ada yang mengatakan ya dari kelompok sekte Sabaiyah namanya mengatakan bahwa Ali itu Tuhan. Ya. Begitu, maka dibakar oleh Ali. Sampai juga muncul Syiah yang mengkultuskan Ali kata mereka yang mengkultuskan pejuang Ahlul Bait menurut mereka mengkultuskan Ali ya dan imam-imam mereka muncul Syiah. Ya. Jadi kedua bid'ah yang bertentangan yang pertama khawarij dan syiah kemudian muncul bid'ah ahlul kalam nah, akidah yang mengingkari sifat-sifat Allah tentang qadariyah ya muncul qadariyah di zaman ya uh, <clears throat> di akhir zaman sahabat bahwa mengatakan bahwa tidak ada qadar artinya sesuatu yang terjadi ya tidak dikatakan oleh Allah terjadi begitu aja ya terjadi ya tiba-tiba terjadi tanpa takdir muncul lagi akidah al-jabar yang mengatakan bahwa manusia terpaksa jabariyah munculnya akidah yang ahlul kalam jahmiyah mengingkari sifat-sifat Allah ya mengingkari sebagian atau mengingkari secara semuanya atau secara keseluruhannya atau mengingkari sebagiannya mentakwil sifat-sifat Allah beda orang ahlul kalam orang yang lahir dari pemikiran filsafat itu dalam akidah ya muncul mereka yang mengingkari sifat Allah muncul yang mengingkari takdir ya muncul mungkin masalah keimanan iman kita mereka tidak bertambah tidak berkurang iman itu hanya cukup ya perkataan atau sebagai matan keyakinan tanpa perbuatan yaitu murjiah nah dan juga mentakwilkan sifat itu dah muncul seperti itu eh, semakin hari demi hari bermunculan bid'ah dalam akidah tersebut sampai detik ini bahwa Peninggalan-peninggalan para sekte itu ada yang mewarisi sampai saat ini. Termasuk beda amaliyah. Ya, banyak ritual-ritual yang tidak ada dasarnya, hanya kebiasaan tradisi. Kalau kita tanya apa dalilnya? Hadza ma wajadna alaihi aba'ana kata mereka. Ini yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, para leluhur kami. Maka setelah itu dia berusaha mencari-cari dalil untuk meleg melegalkan perbuatannya. Nah, ini yang keliru. Jadi amalan ini dasarnya tidak ada ya nggak ada sunnahnya nggak ada panduannya kemudian dilakukan udah ketagihan kan begitu nah setelah itu apa Ada kecanduan dengan ritual seperti itu sulit ditinggalkan lalu dicari-cari dalilnya nah inilah salah satu bedanya ahlu sunnah dengan ahlul bidah jadi dicari-cari dalilnya agar mencocokkan dengan amaliyahnya Ahli sunnah ya diamalkan. Ini dalilnya diamalkan. Gak ada dalilnya yang diamalkan. Kemudian perlu diketahui bahwa perkara bid'ah dalam amalian yang banyak terjadi yaitu bid'ah yang dikenal dengan idhafiyah. Jadi dari satu sisi itu memang ada ya mungkin uh, aroma agamanya. Tapi di sisi lain memang tidak ada. Maksudnya dari sisi penamaan atau mungkin secara umum ya zikir misalnya, salat, ya, salawat atau ibadah-ibadah yang lain. Memang dalam Islam ada salat, ada zikir, ada salawat. Tapi dalam pelaksanaannya, dalam kaifiahnya, tata caranya. Nah, ini yang banyak terjadi. Banyak yang terjadi. Ya. Azan misalnya, azan azan disyariatkan. Ya, begitu sholat. Tapi kalau ada azan, mengazankan orang yang telah mati, nah ada tempat, da, tempatnya tidak tepat. Ya, karena azan untuk manggil atau memberitahu masuknya waktu, bukan untuk e, mengazankan orang yang mati. Dia kelimanya azan juga, dia baca azan juga. Tapi dari pelaksanaan dan teman tidak tepat waktunya. Dia zikir juga, dia salawat juga, tapi tambah lafaz-lafaz yang bid'ah ya tempatnya ya kan seperti selawat tidak pernah dalam hadis didapatkan bahwa sebelum sholat ada puji-pujian selawat-selawat atau sesudahnya enggak ada enggak pernah jadi kendati yang dibaca Allahumma salli ala Muhammad tapi tempatnya waktunya tidak tepat ya teriak-teriak di masjid misalnya dengan salat-salat zikirnya kaum muslimin salat berjamaah atau mungkin solat sunnah sebelum solat atau rawatib qabliyah tapi ini teriak-teriak dengan mikrofon begitu mengganggu kekhusyukan dan yang lainnya ya, seperti itu atau solat solat solat Nabi mengatakan fa inna khaira amalikum solat sebaik-baik amalkan solat tapi mereka solat tambah-tambah solat inilah solat ini ada namanya solat uh, nisfu Sya'ban atau salat mungkin ragaib, mungkin di bulan Rajab dan salat-salat yang lain ditambah-tambah. Salatul kafarah menurut mereka di akhir tahun ya seperti itu. Ini semua kendati namanya salat, kendati namanya zikir, kendati namanya salawat, kendati namanya ya doa, tapi ditambah-tambah kan begitu, maka ini yang beda. Itu beda idhofiyah. Jadi enam. Itu yang banyak terjadi di masyarakat. Yang banyak terjadi Kata Imam Ash-Shatibi dalam kitab itu bahwa suatu amalan kendati secara hukumnya namanya, tapi kalau dari campur dengan bid'ah, bahwa bid'ah yang menjadi mendominasi hal itu, maka dia jadi bid'ah. Karena sunnah itu nggak bisa dicampur dengan bid'ah apapun. Ya sunnah sunnah murni sunnah. Oh sunnah misalnya 70% mungkin bid'ahnya 25% nggak bisa seperti itu. Ya sunnah sunnah murni Ya. Bila mungkin ada 80% sunnahnya tapi ada 20% bid'ahnya juga nggak diterima. Kenapa demikian? Karena Rasul mengatakan man ahdatsa fi amrina nahada atau man amila amalan laysa li amruna raddun. Bahwa barang siapa yang tidak beramal atau mengerjakan suatu amalan yang tidak ada landasannya dari kami, maka ditolak. Ya. Jadi yang masuk landasan perintah amalan yang totalitas secara totalitas dan sempurna itu mengikuti sunnah. Nah ini harus dipahami. Itu bid'ah amaliyah banyak sekali. Dikir-dikir yang ditambah-tambah, ya. Oh, itu mungkin ya dikir-dikir dengan hanya sekedar asma husna saja kan begitu. Enggak pernah laku Rasulullah SAW melakukan hal itu. Rasul kalau zikirnya sempurna. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah bihamdi, subhanal azim. La ilallah wahdahu la syarika la lahul mulku alhamdu wa la kulli syai'in qadir. Begitu aman Nabi SAW. Jangan ditambah-tambah. Anda mau apa? Anda mau apa? Mau bahagia? Mau sampai ke surga? Ya Rasul yang paling bahagia Rasul telah sampai ke surga. Ya, dijamin surga dan jalannya jalan yang mulia. Enggak ada jalan seperti selain itu. Ya, apa yang kita inginkan? Ingin dapat rahmat Allah, ingin dapat surga Allah, ingin bahagia, ya ikuti orang yang bahagia. Nabi SAW uswahnya, kuduahnya. Jangan menambah-nambah. Gak ada. Allah tidak mengizinkan untuk anda menambah-nambah dalam agama ini. Ya, untuk ya melakukan amalan-amalan yang tidak ada landasannya. Karena yang melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan sunnah hanya ada dua alternatif. Boleh jadi dia ini mengatakan saya lebih baik dari Rasul. Kenapa? Ya ada sesuatu yang atau Rasul meninggalkan sesuatu yang belum atau amalan yang belum disampaikan Rasul. Aku dia kerjakan sekarang ini. Berarti dia lebih baik dari Nabi. Ada amalan yang masya Allah dia temukan di akhir zaman ini tidak pernah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dia ya, agama ini belum sempurna, berarti hasad yang kurang ditambah oleh dia. Makanya pelaku bid'ah, baik itu amaliyah atau keyakinan, i'tiqad dan amaliyah, itu pada dasarnya mereka itu orang yang mengkritisi Allah. Sadar atau tidak? Ya. Pada dasarnya mereka yang berlaku bid'ah, pencetus bid'ah, mereka telah mengkritisi Allah. Agama telah sempurna, untuk apa ditambah-tambah? Kalau Anda belum menasi menambah-nambah, masih masih tersimpan dalam benak pikiran dia, berarti agama ini belum sempurna. Allah menyempurnakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Apalagi yang kita cari? Belum cukup cara beribadah yang benar, belum cukup cara yang salat yang benar, dengan ya kaifiat yang lain, belum cukup cara zikir yang benar, belum cukup salawat yang benar, belum cukup ya hal yang lain yang sesuai so, dengan sunnah, belum cukup itu semua. Lalu apa yang ingin kita cari? Kalau itu belum cukup, berarti nggak ada yang cukup di dunia bagi kita. Makanya ingin mencukupkan diri, meraih ridha Allah, rahman Allah, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasti dia akan dicintai oleh Allah. yang in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu janji Allah. Jika kalian mengatakan cinta kepada Allah, ikuti Rasul. Itu bukti insya Allah akan mengampuni dosa kalian. Oleh itu para ulama salaf pernah mengatakan, Imam Junaid pernah mengatakan, "Kullu tariqin ilallahi masdudun illa ya illa tariq Rasul SAW. Semua jalan ya menuju Allah, menuju surga Allah, mencari rahmat Allah, semuanya buntu tertutup. Ya. Enggak akan mungkin sampai kepada tujuan kecuali jalan yang telah ditempuh Rasul maka Nabi SAW mengatakan, Taraktukum ala mahajatil bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan di atas jalan yang lurus, terang benderang, jelas semuanya. Enggak ada yang menyimpang dari jatuh kecuali celaka. Maka seorang semakin berbuat biasa semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari rahmat Allah, semakin jauh dari ridha Allah, semakin jauh dari apa namanya itu surga karena seorang akan melewati jembatan yang dibentangkan di atas neraka ya jalan sirat dan mereka akan melewatinya sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Yang cepat paling cepat di dunia mengikuti sunnah Rasul yang paling cepat sampai ke surga. Dan yang malas-malas kita sunnah apalagi menyimpang atau mengikuti tradisi dia, budaya dia, hawa nafsunya, dia akan juga berjatuhan diseret oleh atau dikait ya diseret oleh kaitan-kaitan yang bergantungan di jembatan di atas neraka tersebut sebagaimana dia telah diseret oleh hawa nafsunya bid'ahnya eh, pemikirannya di dunia ini syubhat dan syahwatnya maka para pemirsa rahimakumullah ini permasalahan yang bukan sepele ya ini permasalahan adalah sebagai ya parameter Anda mengikuti Rasul itu tidak tidak cukup hanya mengatakan saya cinta Rasul, saya uh, mengagungkan Rasul, tapi bagaimana pengagungan dalam amalia Seorang yang mencintai Rasul, mengagungkan Rasul, ya, dengan hatinya, dengan lisannya dan anggota badannya dia ikuti amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan nama-nambah. Anda tidak akan sampai ya kepada tujuan jika Anda menyelisih sunnah Nabi. Anda semakin jauh Ya, Anda tidak lebih mulia dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat Muhajirin wal Ansar. Ya, ahlu ridwat ahlu bi'at ridwan. Anda tidak lebih mulia daripada tabi'in. Anda tidak lebih mulia daripada para ulama-ulama salaf. Dan Anda tidak lebih berilmu dari mereka. Mereka para wali Allah terbukti keistiqomahan mereka di atas agama Allah maka Allah ridho kepada mereka. Dijamin oleh Rasulullah SAW ya keselamatan artinya Rasul mendapatkan rekomendasi dari Rasul. Ya. Dan kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan yang sama, jalannya jalannya sama juga. Mau sampai kepada tujuan mereka. Mereka telah sampai, meninggal dalam keadaan istiqomah. Lalu kita tidak mau mengikuti mereka. Ini kontradiksi. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم itu muhajirin wal ansar generasi pertama dan terdahulu dari muhajirin wal ansar dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik bagi mereka surga ya Allah ridhoi mereka dan mereka ridha kepada Allah dan Allah janjikan surga bagi mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan itulah keberuntungan yang besar dan kita telah meyakini bahwa muhajir wal ansar kenapa mereka mendapatkan keridhaan Allah karena mereka telah mengikuti rasul yang diridhai oleh Allah dan barang siapa yang ingin menjadi orang-orang yang diridhai Allah dicintai oleh Allah kekasih Allah dan selamat dunia akhirat maka ikuti mereka yang telah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyimpang menambah-nambah baik itu akidah atau hal-hal yang lainnya, maka dia akan celaka, sengsara dan binasa. Ya, amalannya akan menjadi sirna, amalannya akan menjadi sia-sia belaka. Karena Allah tidak menerima yang seperti itu. Ya, ini yang perlu dipahami ya tentang masalah masalah bid'ah dan bid'ah seterusnya ya. Maka aina ta'dhim, mana pengagungan kepada agama Allah? Ya, mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama dan di waktu yang sama menjadi warning bagi kita akan bahayanya perbuatan bid'ah. Ya, Anda akan diusir dari telaga Nabi. Mau minum telaga Nabi atau minum dari air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apabila minum walau seteguk pun akan ya tidak akan merasakan dahaga selama ikuti sunnah dia. Kalau Anda menyimpang dari jalannya di dunia ini, membuat hal-hal yang bid'ah menambah-nambah akan diusir ya dari telaga Nabi. Sallallahu alaihi wasallam afiyah wa yarzuqana husnal ittiba wa li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pada kita bagi kita semua. Wa sallallahu wasallam bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.